بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أثنى من تعلق به وذم من تعلق بغيره من خلقه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في قضائه وحكمه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيره خلقه صلى الله وسلم على نور عرشه سيدنا ومولانا محمد حبيبه وسيد رسله وعلى اله واصحابه وذريته واتباعه اما بعد yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini mengumpulkan kita bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah Al-thaminatu wal khamsun minal hikamil ataiyah Qala al-imam Ahmad ibn Ata'illah Sakandari rahimahullah Wa nafa'ana bi'ulumih Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tama'in Hikmah yang ke-58 dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad Ibnu Atta'illah asakan dari rahimahullah Ma basaqat aghsanu dhullin illa ala badri tamain yang artinya tidaklah panjang terulur dahan-dahan kehinaan melainkan atas bibit dari ketamaan makin tamak kita berarti makin hina kita At-tama'u ta'alluqul qalbi bima fi aidil khalqi wa tashawwufuhu ila ghairir rabbi subhanahu Tamak itu artinya adalah bergantungnya hati dengan sesuatu yang ada di tangan makhluk. dan kepinginnya hati kepada selain Tuhan, selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan tamak. Ketergantungan hati kepada selain Allah. Hati kita tergantung kepada selain Allah dan hati kita ingin kepada selain Allah itulah disebut tamak ngarannya At-tama'u min a'zami afatin nufus wa bihi yatasha'abu syurur Bermula tamak itu termasuk paling besar penyakit diri. Dan dengan tamak itu bercabang-cabanglah macam-macam kejahatan. Jadi artinya apabila di dalam hati kita ini ada tamak maka berarti hati kita itu ada penyakit. Dan penyakit itu akan membawa kepada banyak kejahatan-kejahatan. Membawa kepada banyak celaan-celaan. Membawa kepada banyak kehinaan-kehinaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. ada beberapa macam perkara-perkara yang dianggap jahat yang diakibatkan oleh tamak yang ada pada diri kita. Kasualin nas seperti minta-minta kepada manusia. Nah, kita minta-minta itu adalah satu akibat daripada tamak. Baik minta harta, baik minta perhatian, baik minta supaya dipilih, baik minta supaya disanjung. Pokoknya minta-minta kepada manusia. wa khawfi dan lagi yang ditimbulkan oleh tamak itu adalah takut jalan manusia ini paling takutan kalau manusia itu mencelaknya Inya paling takutan kalau manusia itu kadang menghargainya. Inya paling takutan kalau manusia itu sudah berpaling daripadanya. Nah ini manusia yang ditakutinya. Celaan-celaan manusia. Inya paling takutan kalau manusia itu antipati kepadanya. Itu akibat daripada tamak. Akibat daripada tamak ini. Ketergantungan dengan manusia. Wattamalluki bihim Penyakit yang ditimbulkan oleh tamak itu lagi adalah taman bihim. Menjilat dengan manusia. Mencari muka. Mencari muka dengan manusia. Para ulama mengatakan la tamalluka luka fiddin. Di dalam agama kita itu tidak ada istilah mencari muka dengan manusia. Mencari agar orang senang dengan dia. Karena ini sama ada yang dikehendakinya pada manusia itu. Ada yang diuntingnya pada manusia itu. Lalu inya menjilat. Lalu inya mencari muka. Imam Ali karramallahu wajah mengatakan bahwa mencari muka itu hanya satu yang dibolehkan. Mencari mukanya seorang murid kepada gurunya. Nah itu lain pada itu dilarang. Mencari muka kepada atasan, mencari muka kepada langganan, supaya tetap bertutukar lawan seorang cari muka lawan atasan supaya seorang diangkat jadi orang dekatnya itu dilarang dalam agama kita yang dibolehkan cari muka itu hanya satu kepada guru karena seseorang murid itu dituntut untuk selalu menyenangkan gurunya agar ilmu-ilmu rahasia guru itu terlimpah kepadanya Guru tidak akan memberikan ilmu rahasia kepada orang-orang yang tidak disenanginya. Guru tidak akan membuka rahasia-rahasia kecuali kepada orang yang dicintainya. Nah, maka carilah cinta guru itu dengan selalu menyenangkan, cari muka kepada guru itu. Nah, itu kata Sayyidina Ali hanya satu yang dibenarkan. Kalau kita cari muka kepada orang ini supaya dapat sesuatunya daripada inya daripada duniawi nah itu dilarang dalam agama kita kita hanya cari muka kepada Allah agar Allah senang dengan kita nah, akibat tamak, akibat tamak nah, kita cari muka wal istinas bihim dan penyakit yang ditimbulkan tamak lagi adalah berjinak-jinak dengan manusia Inya paling takutan kalau orang itu memutuskan hubungan dengannya. Inya paling takutan kalau manusia itu memutuskan hubungan dengannya. Karena inya menganggap bahwa manusia itu adalah segala-galanya tempat bergantung hidupnya. Nah ini tamak. Wakas sukun wa nati bil mal. Seperti tentram tenang dengan harta. Ini tamak juga. Ketentraman orang ini, ketenangan orang ini dengan harta. Ini orang tamak. Ingat Rahatan Sari. Nah, Bumamai. Rahatan marah. Mendapat duit, lalu tenang ainya Dapat duit, lalu tenang. Karena orang ini ketenangannya dengan harta. Karena ada tamak di dalam hatinya. Wal farahi bihi gembira dengan harta itu. Kegembiraannya pada harta. Orang yang tamak itu. Wal hubbi bihi dan cinta dengan harta itu. wasyiddati talabihi dan bersangatan menuntut mencari harta itu. Bersangatan menuntut mencari harta itu orang yang tamak. Kada tahu waktu. Kada tahu waktu sembahyang, kada tahu waktu beribadah, kada tahu waktu mengaji, kada tahu waktu menuntut ilmu. Selalu sibuk dengan urusan mencari harta. Nah ini diakibatkan apa? Diakibatkan tamak. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas mengatakan beliau bersabda, Ala ayyuhan nas, ujar Nabi kita ketahuilah wahai manusia, ajmilu fit talab, elok-eloklah mencari rezeki itu, bagus-bagus mencari rezeki itu fa innahu laisa li 'abdin illa ma karena tidak ada bagi seorang hamba itu melainkan yang sudah ditakdirkan baginya. Bagus-bagus mencari rezeki, bagus-bagus mencari harta. Ini waktu sembahyang, sembahyang. Oh ini hari pengajian, pengajian. Ini hari ada kumpulan silaturahmi keluarga, kumpulan silaturahmi. Masalah rezeki, masalah harta, kita yakin bahwa selama kita masih hidup ada rezeki kita. Dan kita tidak akan mati kecuali selesai, kecuali sempurna rezeki kita. Nah, yakini itu bahwa kita tidak akan mati sebelum habis rezeki kita. Amun aku sembahyang ini kada tahu duit, nah, amun aku tolak kasaruan itu kada buka tuko, Amun aku ke pengajian kalau kau nukar barang. Nah, padahal yakini, yakini bahwa kita tidak akan mati sebelum rezeki kita itu sempurna untuk kita. Yakini bahwa sesuatu yang ditakdirkan Allah itu untuk kita pasti sampai kepada kita. Ini syiddah talabihi, bersangatan mencari rezeki. Nah, kada tahu waktu, Kada tahu ini kawan nang nukar tetap dilarangi, kada tahu ini kula tetap disumbali. Asyiddah talabihi. Harga padaannya kurang lebih saja. kurang lebih larangnya. Karena apa? Karena tamah. Tamah. Tamah. Wajam'ihi mahimpunkan harta karena ini kesenangannya dengan harta. Orang tamak ini kesenangannya dengan harta, lalu inya suka mengumpul harta. Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnal mal li'iqamis salah wa ita'iz zakah. Hadis kudusi. Sesungguhnya kami ujar Tuhan menurunkan harta itu untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat artinya harta itu diadakan oleh Allah agar manusia itu bisa beribadah Allah menurunkan emas, Allah menurunkan harta macam-macam agar manusia itu bisa beribadah. Nah, jadi penunjang ibadah Allah jadikan harta. Karena orang sembahyang perlu fasilitas, orang zakat, orang naik haji perlu fasilitas, perlu dana. Allah turunkan harta-harta ini untuk mereka bisa beribadah. Jadi jangan sampai dibalik tuh. Nah, jadi harta ini hanya untuk ibadah. Kalau ibadah kita hancur karena harta, nah itu terbalik darahnya. Terbalik. Tabalik tuh munnya kabel tuh bapi konsulit. Nah ini manusia konsulit. Nang tabalik itu. Allah menurunkan harta agar kita bisa beribadah. Bukan kita tinggalkan ibadah untuk mencari harta. tabalik tadi itu. Karena tamak itu. Walau kana libni Adam wadin min zahab la ahabba ayyakuna lahu sanin Walau kana lahu sani la ahabba ayyakuna lahu masalis Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab Wa yatubullah ala mantab Andai kata bagi manusia itu mempunyai satu lembah daripada emas niscaya dia suka, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah. Andai kata dia ada punya dua lembah emas, dia ingin mempunyai tiga lembah emas. Andai kata dia punya tiga lembah, dia ingin empat lembah emas. Dan tidak memenuhi rungga anak Adam itu kecuali tanah, kecuali mati, hanya habis wa yatubullah ala dan Allah menerima tobat kepada orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tamak itu nah, kasihan orang tamak itu. Kenapa kasihannya? Karena umurnya itu dihabiskannya untuk mengumpul rezeki Umur kada dihabiskan mengumpulkan amal ibadah. Umur kada dikumpul, kada dihabiskan untuk mengumpulkan menabung ibadah. Tetapi di, dikumpulkan untuk mencari harta. wa kulluha mazmum wa sahibuha madlul dan seluruhnya itu adalah tercela dan orangnya itu terhina terhina ah, para muhibbin rahimakumullah al syaikh Abdul Abbas Al-Mursi berkata Sahibu tamak la yashba'u abada orang yang tamak kepada harta itu tidak akan kenyang selamanya Ala tara anna hurufahu kullaha mujawwafah Adakah tidak kau lihat bahwa huruf-huruf tamak itu semuaan berlubang Pa berlubang loh. Mem berlubang juga. Ujungnya ada ain berlubang juga. Karena huruf itu sudah berlubang. Kadang mau hibak-hibaknya. Ada orang yang sudah berisi harta nih. Berisi harta 23 miliar. Umur berapa? 60. Umur 60. Hartanya itu tiga miliar ada. Anak subihan semua anda. Umur enam puluh paling berapa tahun lagi berumur? Paling tinggi empat puluh panjang benar tuh seratus. Nang hartanya tiga miliar nih nah Jatuhnya merasa kada cukup, sagan habis umurnya. Tetap sibuk Jakanya inya orang berpikir, jakan ini bisa kan anak sudah sugi, sugih semuaan, anak mampu semuaan, segenapa lagi aku nih bercari. Bersedekah kada jua, kap kada juga. Nah ini ujar Nabi mengatakan bahwa orang yang mengumpul dunia itu man la aklalah, orang yang tidak punya akal. Nang ajaib lagi, orangnya kada berenakan. Nah, Kada beranakan. Sagenapa mengumpul duit. Nah cuma Nabi sudah mengatakan yang mengumpul itu orang yang la aklalahu, yang tidak ada akal baginya. Makanya paling kasihan manusia, orang yang tamak itu paling kasihan. Paling kasihan. Akalnya kadang digunakan untuk berhitung. Kalau hitungan dagang luar biasa ahlinya, tapi menghitung diri ini ini mau habiskan duit nah adinya lebihan, ada umur lebihan, umur ada habis duit ini nah sagan apa lagi berusaha itu nah, jika digunakan berusaha menuntut ilmu beribadah nah ini Jadi wasahibuha madlul itu orangnya terhina, kasihan artinya maras gitu nah. wadawa'uhu dan obatnya tama ini penyakit tadi kan setiap penyakit itu mesti diobati kadang mau pengnya ampi surangan ini mau bebanget mau nah diobati obatnya apa yang pertama ujar para ulama mengatakan kisarul amal itu yang pertama jangan merasa panjang umur Amun sudah umur 60 jangan merasa panjang lagi, parah. Kalau umur tuh sudah 60 tuh sudah parah, jangan merasa panjang lagi. Satu itu. Yang kedua, obatnya al yakin bi anna ma qaddara lahu la budda ayyatiyah wa anna nabi awadh-dhar huwa Allah taala meyakini bahwa yang ditakdirkan baginya itu pasti sampai kepadanya. Yakini itu. Allah sudah menjatahkan kita umur kita 60 tahun, rezeki kita satu triliun umpamanya dibanyakkan sama sahalina. Nah. Dan itu kada bisa berkurang bertambah kada bisa hari ini kita kada dapat karena kita kada becari bak orang kah triliun tuh kada kita kada akan mati kalau kada habis triliun tuh ke tangan kita misalnya hari ini kita kada berusaha dikurangi Tuhan kah jatah tuh kada bakurang yakinin itu dan kita kada akan mati kalau Tuhan belum menunjuk semuaan itu kita kada mati Nah, nang kesalahan berpikir kita ini berkurang. Bila aku kada turun, kada dapat duit. Nah, ini nang jadi jadi masalahnya. Bila aku kada berusaha, kada dapat duit. Itu nang kesalahan, kesalahan menghitungnya. Padahal kita berusaha, kada berusaha, jatah kita itu kada dikurangi Allah. Sebelum kita mati, pasti sampai semuaan itu kepada kita dengan apapun caranya, apapun sebabnya, Allah akan membuat sendiri sebab itu. Nah, ada perlu kita khawatir berkurang jatah kita. Yang ketiga, obatnya tamak itu ayya'rifa afatil hal, afatil mal bahwa dia mengetahui bahayanya penyakitnya harta itu. Apa penyakitnya? Pertama, harta itu rubbama yajurru ilal ma'siyah. Harta itu kerap kali membawa kepada maksiat. Nang kita cari mati-matian nih, itu paling banyak membawa kita maksiat. Satu. Yang kedua, yulhihi an zikrillah, Maulah kita lalai daripada zikir. Nang ketiga, tulul hisab yaumal kiamah. Panjang perhitungan di hari kiamat lawas hisap di hari kiamat kena. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ada orang pakir yang lima waktu nang sunat-sunatnya nya kadada nang wajib-wajibnya aja semuaan digawinya nang haramnya semuaan dijauhinya perkara sunatnya kadang gawi sunat nang wajibnya aja hidupnya fakir ada orang kaya, orang kaya. sama nang wajibnya aja digawinya, nang sunatnya kada. di akhirat orang ini ditimbang, sama amal baiknya. Cuma beda ini fakir, ini kaya. Orang fakir ini terdahulu masuk surga. Terdahulu, kenapa? Karena perhitungan hartanya kada ada atau kada banyak. Orang nang kaya ini banyak dihitung di mana ikam dapat itu kemana ikam menggunakan itu Segenapa? pak nah sehari aja terlambat kita masuk surga sehari di akhirat tuh sama dengan 500 tahun hari dunia hmm, sehari terlambat sama dengan 500 tahun hari dunia ini nah, itu <clears throat> para muhibbin rahimakumullah wa sababu tama adamul yakin kama qala imam ahmad ibnu ataillah bil hikmati tasi'ah wal khamsin ma ka syai'un mithlul waham bermula sebabnya tamak itu kenapa sebabnya tamak itu adalah ada mulia yakin kada yakin kada yakin lawan Allah kada yakin lawan takdir Allah itu sebabnya tamak ini. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad Ibnu Atta'illah dalam hikmah yang selanjutnya 59 maka ada syai'un mislul waham tidak ada yang membawa akan engkau oleh sesuatu seperti waham waham itu artinya ketiadaan yakin nah ketiadaan yakin inilah yang membawa kita kepada tamak maqadaka ila tama fil khalqi wa tamalluki bihim mislul waham yakni yakni idza tawahamta anna biyadihim naf'an aw darran aw ata'an aw man'a tami'ta bihim wa tamatta alaihim tidak ada membawa engkau kepada tamak pada makhluk itu mencari muka dengan makhluk itu seumpama ketiadaan yakin dengan Tuhan Artinya karena engkau menyangka menyangka bahwa manusia itu bisa memberi manfaat, manusia bisa memberi mudarat, harta itu bisa ini bisa itu, akhirnya engkau tamak pada mereka dan berpegang kepada mereka itu. Jadi tamak itu ujar ulama mengatakan andai kata tamak ini bisa bersuara. Man abuk, wahai tamak siapa abah hikam? Tamak menjawab asyakku billah. Abahku itu adalah ragu-ragu dengan Allah. Itu abahnya tamak. Orang yang ragu-ragu dengan Allah ini yang ada tamak. Ya tadi prinsipnya kayak itu. Amun aku kada bercari kada dapat. Nah, padahal Allah sudah menyatakan bahwa setiap orang itu dijatahkan oleh Allah. Dan jatah itu kada akan berkurang, kada akan bertambah. Dan lagi Allah sudah menetapkan kita kada akan mati selama itu belum sampai ke tangan kita jatah itu. Falau tayakkanta annal amra kullahu naf'an aw darran aw ata'an aw man'an biyadillah lama tami'ta fihim. Jikalau engkau yakin bahwa perkara itu seluruhnya manfaatnya, mudaratnya, memberi, menegah itu urusan Allah, niscaya engkau tidak tamak pada manusia. Kenapa kita tamak dengan manusia? Kenapa kita tamak dengan harta? Karena kita kada yakin dengan Allah. Andai kata kita yakin dengan Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan apa yang disampaikan Allah, kita tidak akan ada tamak. Ada perlu khawatir. Hari ini asa kulir berusaha. Kada usah berusaha. Hmm kada akan kurang kada akan kurang jatah nang diberikan Tuhan tuh kada kurang mun usah berhemat pang bertambah kada juga kada juga Allah kada menambah Allah itu kada kawa diintervensi kada kawa kalau Allah sudah menetapkan rezeki kita ini sekian itu kada kawa diganggu gugat kada kawa diganggu gugat itu jatahnya sudah ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita yakini bahwa kita kada akan mati sebelum jatah kita itu sampai ke tangan kita. Nah, yakini itu. Walaupun hari ini kada dapat, tapi satu saat pasti itu dapat kalau memang ada jatah kita di situ. Kalau memang ada jatah kita di situ pasti akan dapat. Cuma tinggal menunggu waktu dan Allah yang mengetahui waktu apa yang kita terbaik menerima jatah kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-60. Hmm, Insya Allah minggu akan datang kita terakhir membaca hikmah yang ke-60 ini. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك